Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Asyarral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla finnar Alhamdulillah di subuh ini Allah masih memanjangkan umur kita, memberikan kita nikmat kesehatan, kemudian kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana jaminan bagi orang yang membawa nikmat-nikmat tersebut kepada ketaatan, maka jaminannya adalah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Kemudian semoga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan mempelajari sebuah bab yang baru, bab ke-39. Babu majaa fi naumi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab hadis-hadis yang datang tentang tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hadis ini bercerita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur. Sifat beliau, keadaan beliau, kemudian bacaan apa saja yang dibaca seorang muslim tatkala dia hendak tidur ya. Dan ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan cuma tentang ibadah tentang tauhid, tentang keimanan, tidak, bukan cuma itu. Bahkan pekerjaan rutinitas setiap hari sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti tidur, buang air apa buang air besar, buang air kecil dan seterusnya ya. Jadi segala sesuatu baik itu berupa ibadah ataupun itu berupa kebiasaan rutinitas itu sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah tidur atau Turing ya. Nah, tidur kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizallahu taala sebagai muqaddimah atau eh, apa namanya? kata sambutan ya atau sedikit penjelasan tentang tidur. Beliau mengatakan Asy-Syaikh mengatakan an-naumu ayatun min ayatillahil azimah ad-dallati ala wahdaniyatihi. Kata beliau tidur adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan keesaannya. Jadi guring itu termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala malam ya, malam tiba, otomatis mata kita ngantuk. Mata kita ngan, ngantuk, dibikin untuk tidur. Memang malam adalah waktu untuk istirahat untuk menunaikan hak tubuh kita tatkala sudah beraktivitas yang lama di pagi hari sampai siang bahkan sampai sore maka waktu malamnya Allah jadikan untuk tempat is istirahat. Kemudian kata Syekh meneruskan wa kamali qudratihi subhanahu wa ta'ala wa tadbirihi li hadzal kaun dan juga menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan mengaturnya Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta ini. Jadi Allah sudah bikin ada siang, ada ma malam. Siang ada matahari. Allah Allah bikin siang itu untuk kita beraktivitas ya. Dia terang, ada matahari siang ya, tidak gelap. Kemudian malam gelap, uh, matahari sudah tenggelam, Allah jadikan untuk is istirahat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa tidur adalah termasuk tanda kebesaran Allah. Di surah Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa batighaa'ukum min fadlih inna dzalik inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah tidurnya kalian di waktu malam. Nah, maka jadikanlah malam untuk ti tidur, jangan dibalik. Siang gur siang guring, malam beraktivitas. Ini terbalik. Jadi fitrah seorang manusia yang normal, yang sehat, dia menjadikan malam sebagai waktu untuk istirahat. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidurnya kalian di malam hari. Dan siangnya dan pada siangnya dan kalian mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala itu kapan? Di siang hari. Nah. Sesungguhnya padahal demikian adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mendengarkan, bagi kaum yang mau mendengarkan bahwa Allah jadikan malam sebagai waktu untuk tidur, sedangkan siang adalah waktu untuk mencarinya kita sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat ini seorang mufassir yang bernama Al-Alusi, ya beliau menyebutkan sebuah faidah. Kalau kalian perhatikan di ayatnya Allah Subhanahu wa taala menggendengkan setelah kalimat ibtigha hukum setelahnya adalah min fadlih. Mencarinya kalian dari sebagian karunia Allah. Jadi Allah hubungkan mencarinya kalian terhadap karunia Allah. Beliau mengatakan, isyaratun illa annal abda yanbaghi alla yara rizqa min nafsihi wa bihadzqihi bal yara dzalika min fadli rabbih jalla wa ala. Nah, jadi beliau mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala di ayat ini me, apa namanya? menggandengkan antara kalian antara mencarinya kalian terhadap karunia Allah, mencari kemudian setelahnya karunia Allah. Beliau mengatakan ini adalah isyarat bahwa seorang hamba sepantasnya jangan melihat rizki itu hasil dari dirinya sendiri. Nah, jangan sampai seorang itu mengatakan semua hasil yang dia dapatkan berupa rizki itu semata-mata adalah usaha dia. Jangan. Kemudian dan jangan juga dia melihat itu adalah kecerdasan dia, kepintaran dia dalam mencari ris rizki. Tetapi dia melihat itu adalah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini juga agar jangan sampai kita ujub, merasa bangga, takabur dengan banyak harta karena kita bisa mengumpulkan harta dengan ide kita, dengan kecer apa kecerdasan kita bahwa semua harta yang Allah berikan kepada kita sejatinya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita sendiri. Kemudian kata Syekh mengatakan, "Wa huwa rahmatum minallahi bil ibadi." Dan tidur adalah bentuk kasih sayang Allah kepada ham, hamba-hambanya. Makanya gu, guring. <laughs> Jadi kata Syekh mengatakan, Guring itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, maka pergunakan waktu malam untuk ti tidur ya. Kemudian wamit, makanya orang yang tidak bisa tidur di malam hari itu seakan-akan terazab ya, apa namanya? Eh, ya enggak susah jadinya, jadi dia sakit, kemudian macam-macam. Kalau susah untuk tidur mah malam. Jadi normalnya fitrahnya seorang itu kalau malam maka dia ti tidur ya. Makanya kalau orang itu tidak bisa tidur di malam hari, periksa aja ke dokter, pasti ada sebuah penyakit yang dia dapatkan. Kemudian Syekh meneruskan wa minnatun minhu jalla wa ala alaihim dan juga adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kepada mereka. Jadi guring itu, jadi kita bisa guring di waktu normal, malam guring, siang guring, itu adalah bentuk kasih sayang Allah dan anugerah Allah kepada ki, kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Surah Al-Qasas ayat 73. Dan di antara kasih sayang Allah ya, Allah menjadikan kalian malam dan juga Allah menjadikan kalian siang yang itu berputar teratur. Malam, siang, malam, siang terputar teratur untuk kalian beristirahat padanya pada malam hari. Jadi kalau kita bisa tidur di waktu normal, di waktu malam hari, itu berarti adalah Allah Subhanahu wa taala apa? memberikan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita bisa istirahat, kemudian baru di pagi harinya kita bisa beraktivitas dengan segar, dengan baik karena sudah di malam hari sudah sudah tidur. Walita betagu min fadlihi dan kalian hendaklah mencari sebagian karunia Allah di waktu si siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala'allakum tashkurun dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena nik tidur itu adalah sebuah nikmat maka di disyukuri. Nah, karena tidur adalah sebuah nikmat maka wajib kita kita syukuri. Kemudian kata Syekh mengatakan ai wa min rahmatihi bikum an ja'ala lakumul laila litaskunu fihi waj'alalakumun ja'ala lakumun nahara litabtaghu fihi min fadlih. Ai maksudnya adalah dan di, dan di antara rahmat Allah kepada kalian Allah menjadikan untuk kalian malam untuk kalian bisa beristirahat. Dan juga Allah menjadikan kalian siang hari agar kalian mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan malam tempat waktu istirahat sedangkan siang waktu untuk be bekerja. Maka jangan di dibalik. Kemudian tidur ya. Itu tidur di malam hari ataupun di siang hari itu adalah dalil adanya kematian. Nah, jadi tidur itu adalah dalil adanya kema kematian. Dari sisi apa? Ya. Dari sisi tatkala seseorang itu tidur di malam hari, dia tidak bergerak tidak melihat, tidak mendengar, tidak bergerak persis seperti orang ma mati. Nah, kemudian tatkala dia bangun di pagi hari itu juga sebagai dalil bahwa setelah kematian hakiki maka Allah bangkitkan dia ke padang mahsyar. Jadi seakan-akan orang yang tidur itu adalah meninggal, kemudian tatkala dia bangun di pagi hari itu seakan-akan bahwa setelah meninggal maka ada hari kebangkitan. Itu adalah dalil dari sisi akli, dari sisi akal bahwa Allah Subhanahu wa taala semua kita akan meninggal, kemudian pasti Allah bangkitkan. Kenapa? Karena Allah menjadikan malam untuk tidur, tidur seperti kematian, tidak bergerak, tidak mendengar, tidak melihat. Kemudian kita bangun, seakan-akan itu juga adalah tatkala kita meninggal maka akan dibangkitkan untuk menuju ke padang ke padang mahsyar. Kemudian yang paling penting dari tidur adalah Tidur itu bukan hanya sebatas rutinitas saja. Kita menjadikan tidur bukan cuma hanya sebatas rutinitas saja, tetapi kita jadikan itu adalah sebagai bukti dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang yang luas. Yang Allah menjadikan tidurnya kita sebagai waktu untuk beristirahat. Kemudian juga kita jadikan tidur sebagai sumber untuk banyak mendapatkan pahala. Caranya bagaimana? dengan mengikuti Rasulullah SAW tatkala beliau tidur. Memang secara asal kita tidak diperintahkan tidur karena mengikuti Rasul. Maksudnya apa? Kan tidur itu adalah sifat sifat naluri, ya sifat naluri. Kita tidak kenapa misalnya ulun tidur karena mengikuti Rasul. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena memang seorang manusia harus di, tidur. Tetapi yang kita ikuti adalah bagaimana Rasulullah SAW tidur. Itu yang harus kita ikuti. Banyak sekali di sini disebutkan sebagiannya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan rutinitas sebelum sebelum beliau tidur, entah berwudu, entah membaca doa yang bermacam-macam ya. Bahkan juga termasuk di dalamnya adalah bahwa sebelum tidur itu kita dianjurkan untuk merenungkan kematian. Sebelum tidur kita dianjurkan untuk merenungkan kema kematian. Kalau pian perhatikan doa-doa sebelum tidur, setelah tidur itu berbicara tentang apa? Tentang kematian. Ya. Doa sebelum tidur apa? Bismillahumma Ahya wa amutu. Aku hidup dan aku aku mati. Bangun dari tidur. Nah, tentang kehidupan dan kematian. Makanya di dalam sebuah hadis nanti disebutkan di sini di antara faedahnya adalah bahwa kita jadikan tidur itu sebelum tidur wasilah untuk mengingat kemah kematian. Sebagaimana kita ziarah kubur, tujuannya apa di antaranya untuk mengingat kemah kematian. Maka tidur pun juga kita jadikan perantara untuk mengingat kematian. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim ya, menyebutkan dua manfaat yang paling utama dari tidur. Dua manfaat utama dari tidur. Al-Allamah Ibnu Qayyim menyebutkan yang pertama adalah untuk menenangkan dan mengistirahatkan badan setelah beraktivitas. Ba'dal amal. Jadi kata beliau, fung dua faidah, dua manfaat dari tidur yang paling utama adalah satu untuk menenangkan dan mengistirahatkan badan setelah beraktivitas. Ya. Makanya orang yang tidurnya normal pasti dia bangunnya sehat kadang sakit kepala, mata kadang habang ya. Karena tidurnya nyaman, tidur nyaman dan sesuai dengan porsinya. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna naumakum subata." Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidurnya kalian untuk istirahat. Jadi tidur memang digunakan untuk beristirahat. Kemudian manfaat yang kedua, beliau mengatakan untuk ini yang pertama dari sisi eh, tubuh ya, dia istirahat. Dari sisi yang kedua, sisi kesehatan. Untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan. Untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang telah masuk ke dalam tubuh. Jadi Ibnu Qayyim kan terkenal dengan ahli tip ya masalah kesehatan untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang telah masuk ke dalam tubuh. Jadi beliau sudah mengatakan demikian jauh-jauh hari sebelumnya bahwa orang yang tidur itu sejatinya adalah untuk mempermudah proses pencernaan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Karena waktu tidur, kata beliau, karena waktu tidur panas alami badan meresap ke dalam tubuh Nah, jadi panas alami badan meresap ke dalam tubuh itu ketika tidur. Ya. Sehingga mempercepat proses pencernaan. Makanya orang itu seandainya dia ti, apa, tidurnya tidak normal, maka pencernaannya terganggu. Ya. Maka pencernaannya bisa ter, terganggu. Itu dari sisi kesehatan. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tidur untuk kita bisa istirahat, kemudian dari sisi kesehatan pun juga luar biasa agar makanan yang kita bisa makan bisa tercerna dengan dengan baik. Kemudian langsung kita masuk ke hadis yang pertama nomor 253. Qala Imam Tirmizi haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdullah ibn Zazid anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha matja'ahu wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman wa qala rabbi adzabaka yauma tab'atsu ibadak langsung hadis berikutnya karena sama qala Imam Tirmizi haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Abdurrahman qala haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah mithlahu wa qala yauma tajma'u ibadak Imam Tirmizi berkata menceritakan kepada kami Muhammad ibnul musanna beliau berkata menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi beliau berkata menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq Abu Ishaq As-Sabi'i nama beliau Amr bin Abdullah bin Ubaid Abu Ishaq kunyah nama asli beliau Amr Amr bin Abdullah Amr bin Abdullah bin Ubaid dari Abdullah bin Yazid Al-Makhzumi dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi saw apabila berada di atas tempat pembaringannya, ya. Tempat pembaringan Nabi dari apa? Ya, hasir ya. Kalau hasir itu bahasa kitanya tikar. Tapi tikar kita terbuat dari daun purun. Gitu. Kemudian kalau eh, di zaman Nabi, Nabi menggunakan pelapah kurma. Sampai-sampai kalau Nabi itu berbaring, bebalar, bebekas di awak beliau. Waktu kaffahul yumna bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika berada di atas tempat pembaringannya beliau meletakkan telapak tangan yang kanan di bawah pipi kanan dan beliau berdoa ada Rabbitini adzabaka mata tab'atsu ibadak. Wahai Robku jagalah aku dari siksamu pada hari yang engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini adalah doa sebelum tidur. Akan kita tahunya yang umum, Allahumma inna apa bismillah amutu ahya wa amutu. Kemudian ini juga ada rabbiqini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Rabbiqini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Kemudian hadis yang berikutnya itu sama juga berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna beliau mengatakan menceritakan kepada kami Abdurrahman Abdurrahman bin Mahdi. Jadi Imam Tirmidzi menyebutkan dari jalur yang lain, dari sahabat yang berbeda. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Israel dari Abu Ishaq dari Abu Ubaidah. Nah, Abu Ubaidah nama beliau Amir bin Abdullah bin Mas'ud. Amir bin Abdullah bin Mas'ud. Bukan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah bukan, itu sahabat. Ini tabi'in, anaknya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abdullah bin Mas'ud punya anak namanya kunyahnya Abu Ubaidah. Nama aslinya Amir bin Abdullah bin Mas'ud dari Abu Ubaidah yang bernama Amir anak Abdullah bin Mas'ud dari Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Mithlahu sama sepertinya. Beliau mengatakan, tetapi di ujungnya yaumata jama'u ibadak. Kan tadi rabbikini adzabaka yaumata baasu ibadak. Riwayat yang pertama tab'atsu. Riwayat yang ketiga yaumata jama'u ibadaka. Yaumata jama'u ibadak. Hadis ini juga dikeluarkan oleh banyak imam di antaranya Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Kita baca penjelasan uh, Syekh. Syekh mengatakan, "Fi hadzal hadis salasatu bin tustahabbu lil muslim indama ya'wi ila firasyih." Di hadis ini ada tiga adab, tiga adab yang dianjurkan seorang muslim ketika dia ingin pergi ke tempat pembaringannya. Yang pertama al-ittija ala syaq ala syiqil aiman. Berbaring ke sebelah kanan. Berbaring ke sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan juga bahwa di antara kecintaan Nabi terhadap sesuatu adalah sebelah kanan. Minum sebelah kanan, makan sebelah kanan, kemudian memakai sandal sebelah kanan, sepatu sebelah kanan, kaos kaki sebelah tangan, termasuk tidur pun sisi sebelah kanan. Kemudian ditopang oleh tangan sebelah kanan. Nah, ini pian amalkan dua kali sehari guring, banyak kamu sudah sunnah Nabi yang pian amalkan. Nah, guring aja banyak sudah dapat pahala, apalagi yang yang lain. Itu yang pertama, berbaring ke sebelah kanan. Yang kedua adabnya adalah meletakkan telapak kanan wad'ul kafil yumna tahtal khaddil aiman meletakkan apa nih tapak tangan di bawah pipi kanan nah kanan pulang di bawah pipi kanan jadi telapak itu bahasa Arabnya adalah kaf ya kaf secara makna harfiah kaf artinya menahan kaf contoh kufa lisanak tahan lisanmu kenapa ini disebut secara harfiah maknanya menahan kaf tadi. Karena dia untuk menahan gangguan ke tubuh kita. Maka dengan telapak tangan. Nah, jadi secara asal makna kaf adalah menahan. Ya, jadi kalau kita bisa hendak menahan apapun dengan telapak tangan. Kemudian adab yang ketiga, membaca Rabbiqini yau mata baasu ibadak. Rabbiqini yau mata baasu ibadak. Wahai Robku Jagalah aku dari siksamu pada hari yang kau bangkitkan seluruh hamba-hambamu. Jadi ini termasuk doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh beliau. Maka kita sebagai umatnya hafal ya, menghafalkan doa-doa seperti ini. Kemudian Syekh mengatakan tentang kaitannya isi dari doa tentang tidur. Nah, beliau mengatakan wahada doa munasibun lihadal maudi' ghayatal munasabah. Jadi beliau mengatakan doa ini yang pendek tadi, ada adzabaka mata tab'atsu ibadak dan doa ini adalah doa yang sangat cocok, yang sangat sesuai ketika dalam keadaan ini, yaitu ketika ti tidur. Dari sisi apa? Beliau mengatakan, "Li'anna nauma yuzakkiru bil mauti." Karena sesungguhnya tidur itu mengingatkan tentang kematian. Makanya ini kan hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah Nah, ada syarah Ibnu Majah namanya Hasyiah Sindi. Hasyiah Imam Sindi. Beliau memberikan sebuah faidah bahwasanya fihi annahu yanbaghi lil aqil an yaj'alan nauma wasilatan didikril mauti wal ba'thil ladzi ba'dah. Jadi beliau memberikan sebuah faidah Imam Sindi lihat di dalam hadis ini bahwasanya sepantasnya bagi orang yang berakal. Nah, ujar beliau, sepantasnya bagi orang yang berakal dia menjadikan tidurnya sebagai wasilah untuk mengingat kematian dan mengingat hari kebangkitan setelah kematian. Mungkin ini yang uh, jarang dari kita ya. Sebelum tidur mengingat ma mati. Biasanya kan kita mengingat mati kalau ke kuburan, ziarah atau misalnya kita apa mengantarkan jenazah, maka termasuk yang bisa kita amalkan setiap hari sedangkan juga Nabi memerintahkan untuk mengingat kema kematian. Aktsiru min dzikriha damil ladzat. Perbanyaklah untuk yang menghancurkan semua kelezatan. Itu apa? Kematian. Jadi memang ada perintahnya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kematian. Nah, salah satu perantaranya adalah ketika gu, guring. Karena bacaannya sebelum tidur, setelah tidur berkaitan dengan kema, kematian. Kata Syekh mengatakan doa ini sangat sesuai dengan keadaan orang yang tidur, yaitu apa? Bahwasanya tidur itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Kita kada bergerak. Bahkan disebutkan an-naumu akhul maut. An-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian. Kalau kematian punya saudara, maka adalah guring tadi. Karena kan guring sama kayak mati. Cuma kita cuma beberapa jam saja tidak bergerak, tidak melihat, tidak mendengar aktivitas kita terhenti ya ketika tidur sama seperti orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kata Syekh mengatakan, "Bal inna nauma wafatun." Bahkan sesungguhnya tidur itu adalah wafat, adalah sebuah kematian. Wasayati fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam idza stayqadha min naumi dan nanti di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti ada di hadis yang berikutnya bahwa Nabi berkata, berdoa setelah beliau tidur, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan kami setelah mematikan kami? Maksudnya mematikan kami membuat kami tertidur. Itu apa? Termasuk kematian, ya. Maka Rasul mengatakan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Maksudnya apa? yang menghidupkan kami, membangunkan kami setelah Allah menidurkan menidurkan kami. Wa ilaihin nushur dan kepadanya lah kita kem, kembali dan kepadanya lah kita di, dibangkitkan. Nah, kemudian kata Syekh meneruskan wal wafatu ba'daha ba'thun wa hasyrun wa hisabun wa jazaun. Jadi di samping kita mengingat kematian juga diperintahkan mengingat kejadian setelah kematian. Itu apa? Yang pertama ba'tsun, dibangkitkan. Maka semua kita pasti tatkala meninggal akan dibangkitkan dari kubur menuju padang mahsyar. Selain itu wahasyrun digiring, wahisabun dihisap semua amal kita, wajazaun dan balasan. Nah, jadi kalau ditanya apa yang kita ingat sebelum tidur? Satu kematian, yang kedua kejadian setelah kematian, digiring ke padang mahsyar dihisap, kemudian di, dibalas. Ya, akan dibalas semua dari kita yang baik dibalas baik, kemudian yang buruk juga dibalas dengan keburukan. Kemudian Syekh mengakhiri naumu yuzakkiru bidzalika kullihi fanasaba an yaqula ad du'a. Maka tidur itu mengingatkan semuanya ini. Kematian, setelah kematian balasan, hisab dan seterusnya, maka cocoklah, sesuailah isi dari doa yang kita ucapkan karena memang hakikat dari tidur adalah kematian itu sedih sendiri. Kemudian di sini ada beberapa pelajaran yang cukup banyak ya. Yang pertama adalah tadi disebutkan bahwa adab dari tidur. Yang pertama adalah berbaring di sisi kanan. Yang kedua, telapak tangan apa di bawah pipi kanan. Kemudian yang ketiga membaca doa ada qini adzabaka mata baatu ibadak. Kemudian di antara faedah yang lain adalah sepantasnya ya kita membiasakan untuk mengingat kematian. Salah satunya adalah sebelum ti tidur. Jadi kalau kita sudah terbiasa, terkadang sengantuk apapun kita ingat. Hendak guring ingat dulu kematiannya. Kemudian kita ingat apa? kejadian setelah kematian karena sudah terbiasa. Jadi walaupun kita secapek apapun atau ketika safar, kita masih bisa mengingat tentang kematian karena sudah kita biasakan sebelumnya. Jadi ini termasuk hal yang penting yang dianjurkan oleh Rasul adalah memperbanyak kematian agar kita tidak terlalu berambisi kepada dunia, ya kepada ini dan itu, agar ingat kita terhadap perkara akhi, akhirat. Karena sejatinya kita ini diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sejatinya kita diciptakan untuk perkara akhirat, bukan untuk perkara dunia. Kemudian di antara faedah yang berikutnya adalah bahwa uh, tadi kematian adalah uh, tidur sebagai wasilah untuk mengingat kematian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa kandungan dari doa itu sesuai dengan pekerjaannya. Kandungan dari doa sesuai dengan perbuatan dari uh, doa tadi seperti tidur, maka doa yang banyak terkandung di dalamnya adalah tentang kematian dan hari kebangkitan. Kemudian hadis yang nomor 256. Qala al-Imam At-Tirmizi haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abdul Razzaq qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik bin Umair an Rabi'i bin Hirash an Hudzaifah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashi qala Allahumma bismika amutu wa ahya wa idza stayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur Hadis ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Tirmidzi di kitab satunya Jami' Tirmidzi Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, beliau berkata menceritakan kepada kami Abdul Razak As-Sanani. Abdul Razak As-Sanani sana orang Yaman. Sana adalah ibu kota Yaman. Beliau mengatakan menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ada dua, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i bin Hirosh, dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih" Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin pergi ke tempat tidurnya, beliau mengatakan dan beliau berdoa Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Apa maksud aku mati? Ya, ketika tidur. Aku apa yang dimasukkan dengan dan aku hidup ketika bah, bangun. Dan jika beliau bangun, beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama tana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, yang membangunkan kami setelah menidurkan kami dan kepadanya lah kita di, dibangkitkan atau digiring. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan eh, bacaan Nabi Allahumma bismika amutu wa ahya ada kata-kata Allahumma. Jadi beliau menyebutkan sisi bahasa Arab. Allahumma itu maknanya ya Allah. Allahumma ya Allah. Yaitu ya ya Allah. Dibuang awalnya yaitu ya nida. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allah. Allahumma asalnya ya Allah. Kemudian huruf panggilan ya wahai Allah itu di dibuang. Kemudian diganti di ujungnya, di akhirnya mim yang ditasydidkan. Ya Allah, kemudian ya-nya dihilangkan Kemudian di akhirnya ditambahkan mim tasydid, maka menjadi Allahumma. Allahumma maknanya apa? Sama dengan ya, ya Allah. Artinya wahai Allah. Kemudian bismika dengan namamu. Ba di sini lil isti'anah menunjukkan pertolongan. Jadi maksudnya apa? Ya Allah, wahai Allah dengan meminta pertolongan namamu. Dengan minta pertolongan dengan namamu. Kemudian doa Nabi amutu wa ahya, saya mati dan saya hidup maksudnya adalah ala hadza hayati wa mamati, atas kehidupanku ini dan atas kematianku ini. Ini semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Surah Al-An'am ayat 162. Jadi doa amutu wa ahya maksudnya adalah atas kehidupan kehidupanku ini dan atas meninggalku ini. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku dan hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rob semesta alam. Nah. Kemudian Syekh mengatakan, wa fihi hadza wa fi hadza aidan at-tanbih ila iftiqaril muslim wa ihtiyajihi ila dzikri fi kulli awqatih. Ini juga sangat penting bahwa di hadis ini, di doa ini juga ada sebuah pelajaran yaitu tanbih untuk memperingatkan kita kepada berhajatnya seorang muslim kepada zikir di segala waktunya. Nah, kata beliau bahwa ini adalah sebuah, sebuah peringatan, sebuah penegasan kepada kita kita senantiasa berhajat kepada zikir di segala wak waktu. Jadi sangat banyak. <clears throat> zikir yang paling pendek kan bismillah. Kalau pian hendak ma makan bismillah, minum bismillah, Anda berkendaraan bismillah. Mem apa, memasang baju bismillah. Kemudian ada yang sifatnya doanya khusus. Masuk WC ada bacaannya, keluar WC ada bacaannya. Hendak berhubungan badan ada juga bacaannya. Semua sudah diatur bacaan sedemikian rupa. Nah, kemudian <clears throat> doa yang khusus bagi perbuatan yang khusus ya. Apakah boleh kita ganti dengan doa yang lain? Yang penting maknanya benar. Contoh misal masuk WC kan sudah ada doa doanya. Bismillah, Allahumma inna a'udzubika min wal khaba'ith. Kita ganti Rabbana atina fiddunya hasanah. <laughs> Kan maknanya bagus ya. Isinya juga bagus. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di di akhirat. Maka jawabannya tidak boleh diganti-ganti. Karena tatkala doa itu khusus untuk pekerjaan yang khusus itu tidak boleh diganti-ganti karena sifatnya adalah tauqifi. Tidaklah kita mengucapkan kecuali itu sudah ada dalilnya. Maka ketika sudah dikhususkan maka tidak boleh diganti-ganti atau ditambah tam tambah. Nah, eh, itu banyak ya tambahannya. Maka kita mencukupkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Kemudian jadi kata Syekh ya, ini menunjukkan bahwa setiap waktu kita senantiasa berhajat kepada di zikir. Contoh hujan ada zikirnya, labat ada zikirnya. Ketika ada terdengar gemuruh, puting puting beliung, angin, ada juga di, zikir sangat banyak ya. Ketika mendapat ketika kita melihat orang yang mendapatkan musibah, tabrakan misalnya, ada lagi doanya, sangat banyak ya. Jadi cukup sebuah kitab seperti Hisnul Muslim, itu kan kitabnya sudah dicetak, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Hisnul Muslim yang ditulis oleh Dr. Al-Qahtani, Said Al-Qahtani. Itu cukup buat. Jadi sangat banyak doa-doa yang sehari-hari menjadi doa yang khusus untuk pekerjaan yang khusus seperti misalnya bercermin, kemudian memakai baju, melepas macam-macam, semuanya ah ada. Jadi tinggal kita apa namanya mengamalkan zikir-zikir ter tersebut. Kemudian wa zalikum an yana ala dzikrillah dan di antara kebutuhan kita terhadap zikir adalah tatkala dia tidur yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatkala dia bangun juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dia diperintahkan berzikir di segala waktu syakiran lahu jalla jalaluh dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guring berzikir, bangun guring berzikir. Apa baju, pakai baju berzikir, makan berzikir. Sekaligus dalam rangka apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau meneruskan, "Fakam min insanin nama naumatan falam yakum minha." Maka berapa banyak orang yang tidur maka dia tidak bangun lagi, langsung mah mati. Tidak sedikit banyak ya gurih kemudian langsung ma mati tidak bangun lagi. Kemudian di antara doa Nabi tadi di akhirnya adalah wa ilaihin nusyur dan kepadanya kita di, dibangkitkan. Dan ini kata Syekh sesuai dengan bangunnya kita dari tidur dan bangunnya dari kematian untuk lil hisab, untuk di dihisab. Jadi memang cocok makna dari kandungan isi doa ini. Ketika kita bangun dari tidur, kita beraktivitas Kemudian ketika seseorang itu meninggal, dia bangun untuk di, dihisap. Walihada oleh karena inilah sesungguhnya lafaz doa-doa yang dari Nabi itu sesuai dengan waktu-waktu yang dibaca. Makanya terkadang kita menemukan doa yang aneh. Kok ini aneh doanya? Oh ternyata bukan dari na Nabi. Isinya terkadang berisi tentang meminta pertolongan kepada Nabi, bertawasul kepada Nabi. Ternyata memang doanya bukan dari nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ini menunjukkan bahwa lafaz-lafaz doa yang datangnya dari Nabi itu sesuai dengan waktu yang dibaca. Sebelum tidur tentang kematian, setelah tidur juga tentang kema kematian karena memang uh, apa tidur adalah termasuk dari bagian kematian. Ya. Satu hadis lagi pala. Hadis yang nomor 257. Ini juga termasuk doa yang e, dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Berkata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau berkata menceritakan kepada kami Al-Mufaddal bin Fadalah dari Uqail, dari Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyih kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafatha fihima." wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma masaha bihima mastata'a min jasadih yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu wa ma aqbala min jasadih yasna'u dzalika thalatha marrat hadis ini juga diriwatkan oleh al-Imam al-Bukhari jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha jadi ini hikmahnya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah jadi banyak hadis itu seputar dalam rumah, seputar pekerjaan rumah itu banyak dari siapa? Aisyah. Seputar perempuan, masalah haid, masalah nifas itu siapa? Aisyah. Otaknya cer cerdas. Aisyah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin pergi ke tempat pembaringannya setiap malam. Nah berarti kan itu menunjukkan istiqomah. Nabi menekuni perbuatan ini setiap malam kata Aisyah. Beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupkan nafas itu meniup tapi sedikit liur. Nah, beda dengan basoko. Basoko itu meludah. <laughs> Gak ada tiupannya, ludahnya banyak ya. Tapi kalau nafasnya itu meniup sedikit ada liur ya. Bukan banyak ada sedikit aja. Itu nafasnya. Lalu beliau meniup dengan sedikit ada ludahnya ke kedua telapak tangan seperti ini. Lalu Rasul membaca di kedua telapaknya Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian Rasul menyapukan keduanya ini apa yang beliau mampu dijangkau ke tubuh beliau. Mulainya dari mana? Dari kepala. Beliau memulai keduanya dengan kepalanya dan wajahnya. Kepala kemudian wajah. Kemudian apa yang ada di depan dari jasad beliau? Ini kepala, wajah, kemudian yang di depan sampai ke ke kaki. Kemudian setelah yang di depan baru yang di belakang. Nah, jadi siapa? seluruh tubuh yang bisa untuk dijangkau. Ya, kalau tangan kita handap ya jangan jadi paksakan <laughs> ke belakang. Jadi semampu kita. Kepala dulu, wajah dulu, kemudian apa yang di hadapan, kemudian yang di belakang. Dan Nabi melakukan demikian tiga kali. Tiga kali. Nah, di antara faidahnya adalah yang ini membaca doa Al-Ikhlas, al Falak, dan An-Nas kan yang kita tahu agar kita ter, terhindar dari gangguan syaitan. Yang kita ketahui ternyata dari serangga kecil, dari nyamuk itu juga bisa apa? terlindungi dengan bacaan-bacaan seperti ini. Nah, Syekh mengatakan perkataan Aisyah setiap malam itu menunjukkan rutinnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan yang demikian. Itu menunjukkan Nabi istiqomah senantiasa tiap malam untuk apa namanya? membaca surah-surah ini. Sampai-sampai nah, saking rutinnya Nabi hatta innahu sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautih lamma athqala washtadda bihil i'ya kana ya'muru Aisyah radhiyallahu taala anha an taf'ala dzalika inayatan bihadza dzikril mubarak. Sampai-sampai ketika beliau apa? sakit di sakit yang membawa wafat beliau. Sampai garing pun apa? tetap membaca tiga surah ini. Jadi beliau apa namanya memerintahkan Aisyah untuk melakukan demikian karena sangat memperhatikan zikir yang diberkahi diberkahi ini. Jadi memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekunkan tiga surah ini sebelum tidur sampai-sampai ketika beliau sakit yang membawa kepada kema kematian beliau. Kemudian perkataan Aisyah mengumpulkan kedua telapak tangannya. Maksudnya adalah doma mengumpulkan, menggabungkan ya salah satu telapak tangannya kepada yang lain. Disertai ilsok itu menempelkan, menempel. Memang ditempelkan ya, ditempelkan. Kemudian jari juga di, ditempelkan. Kemudian Rasul memulai dan membaca di kedua telapak beliau beliau tempelkan al-ikhlas, al-falak dan an-nas. Kemudian beliau menyapu dengan keduanya apa yang beliau mampu dari jasadnya dan memulai dari kepala, wajah, kemudian apa yang di hadapan, kemudian apa yang ada di belakang, beliau lakukan itu tiga kali. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, ya, di, apa di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Bukhari ada tambahan wa ma balagat yadahu min jasadih dan apa yang sampai kedua tangan beliau ke ke jasadnya. Jadi memang dia berusaha untuk menjangkau seluruh jasadnya. Dan kata Syekh mengatakan, masya Allah, wahadal mashu fihi barokatun alal badan. Nah, ujar beliau, wahadal mashu fihi barokatun alal badan. Dan sapuan ini yang kita tiup sedikit ludah, kita baca al-ikhlas, al-falak dan an-nas adalah keberkahan untuk badan. Nah, jadi kalau badan kita, badan kita, fisik kita, tubuh kita Ingin diberkahi oleh Allah maka amalkan doa yang dari Nabi ini. Bacaan dari Nabi ini Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas. Kemudian diantara keutamaannya adalah fafihi hibzuhu minasyaitan fala yastati'u an ya'tiyahu min aijihah. Maka diantara fungsinya adalah penjagaannya terhadap syaitan maka dia tidak mampu untuk mendatangi orang yang tidur dan membaca tiga surah tadi dari arah manapun. Nah, kan diantara gangguan syaitan bagi orang yang tidur dia syaitan membuka auratnya. terbuka aurat terus, terbuka aurat terus. Mungkin bisa jadi itu adalah perbuatan dari syai, syaitan. Kali ingat berdoa terbuka terus ya. Yang kita khawatirkan tatkala kita tidur di bukan di rumah kita sendiri, kita terkadang singgah ke rumah teman atau siapa sehingga tidur kelihatan aw, aurat. Ini termasuk apa? gangguan dari syaitan. Li'annahu muhassanun bihadhil ayat min kulli jihah. Karena sesungguhnya orang itu akan dijaga dengan ayat-ayat ini dari segala arah. Nah, kemudian selain dari gangguan syaitan, wa fihi minal hawam wal hasyaratil mu'diyah. Dan termasuk juga adalah penjagaannya dari serangga kecil yang mengganggu. Kan kita takutan kalau guring dimasuki samut di telinga jar. Hmm, baca doa ini, Pak. <laughs> Baca amalan-amalan seperti ini. Surah-surahnya di, dibaca sangat simpel ya, sangat mudah. Jadi selain aman dari gangguan syaitan, juga aman dari gangguan serangga-serangga yang meng mengganggu takutan lipas macam-macam, sesuruk lah. <laughs> Maka baca surah-surah seperti ini. Kemudian, nah yang Berikutnya kata Syekh, juga ini termasuk anjuran sebelum tidur juga. Wa yuhsinu wa yahsunu aidan bil muslim an yata'ammala fi ma'ani hadis suwar wa dilalatiha fi kutubit tafasir misli tafsir al-allama Ibn Sa'di rahimahullah ta'ala atau tafsir ibni Kathir rahimahullah ta'ala wa dhalika ablagh fil athar wa amkan fil faidah faman ata bihadhihi ta'awudzat aliman bima'aniha falaysa kaman yaqra'uha wala yadri an ma'aniha syai'an. Jadi beliau Syekh Abdul Razak mengatakan dan bagus lagi bagi seorang muslim untuk merenang, merenungkan makna-makna surah ini. Apa tafsiran Al-Ikhlas? Apa tafsiran Al-Falaq dan An-Nas? Dia merenungkan bukan hanya sekedar dibaca dan juga merenungkan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir sadi tafsir Ibnu Katsir. Kenapa? Itu lebih mendalam pengaruhnya. Lebih mendalam pengaruhnya untuk kita, bukan hanya sekadar dibaca tapi dipahami. Dan juga lebih banyak faidahnya. Contoh seperti kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul katakanlah wahai Muhammad Allahu ahad. Allah Maha Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan Allah tidak ada sebanding dengannya segala sesuatu atau siapapun dia. Kalau kita merenungkan makna-makna secara ringkas terjemahnya saja, itu kan akan menguatkan tauhid kita. Allah Maha Esa, Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu. Kita kita renungkan ada musibah, ada masalah, maka tempat bergantung kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya sekedar tahu terjemahnya saja, belum tafsirnya lagi, itu sudah membekas di hati kita. Ya. Apalagi itu buka tafsirnya, Ibnu Katsir yang lebih melebar atau yang ringkas Syekh Sa'di maka itu lebih lebih bagus untuk apa bisa merenungkan makna dari yang kita baca. Maka kata Syekh, maka barang siapa yang membaca ta'awudzat-ta'awudzat ini, perlindungan-perlindungan seperti ini dan dia mengetahui makna-maknanya, maka tidaklah sama orang yang hanya sekedar membacanya dan tidak tahu maknanya sedikit pun. Belum surah Al-Falaq, belum juga surah An-Nas. an nas an Mungkin nanti insya Allah sedikit kita akan apa membaca sedikit tafsirnya tentang Al-Ikhlas, al falak dan anas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Contoh misal Al-Ikhlas. Ada salah seorang sahabat Nabi ya, yang mana Nabi utus untuk ada namanya Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan, sebuah pasukan yang tidak diikuti oleh Nabi untuk suatu tugas penyerangan ke negara yang lain misalnya. Ada salah seorang sahabat, tatkala sahabat ini sembahyang, maka dia mengakhiri dengan al, al ah, Al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Kul. Sehingga ada salah seorang sahabat itu yang menganggap remeh, menganggap enteng. Kenapa itu membaca al-ikhlas aja? Kemudian ternyata sampai kepada Nabi, Nabi tanya, "Kenapa engkau setiap sholat ya, kemudian di akhir surah membaca al-ikhlas?" Kemudian kata orang ini mengatakan sahabat ini, karena saya mencintai surah ini Al-Ikhlas. Kemudian kata Rasul, engkau pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk faidah dari surah Al-Ikhlas. Makanya kan kita banyak Al-Ikhlas itu dianjurkan di waktu-waktu tertentu. Sebelum guring baca Al-Ikhlas. Ketika kita apa? Setelah salat fardu ada membaca surah Al-Ikhlas. Kalau maghrib tiga kali, kalau subuh tiga kali. Yang lain sekali-kali. Kemudian apalagi membaca surah ketika qabliyah subuh yang pertama al-kafirun rakaat yang pertama rakaat kedua al-ikhlas ketika tawaf salat sunnah tawaf rakaat pertama al-kafirun rakaat kedua al-ikhlas kemudian ketika ba'diyah maghrib nah, sunnahnya adalah setelah apa rakaat pertama al-kafirun rakaat kedua al-ikhlas jadi kata para ulama surah Al-Ikhlas ini berkaitan dengan Al-Kafirun. Berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Karena sama-sama isinya tentang tau, tauhid. Ya. Nanti insya Allah kita akan sedikit bahas tentang sedikit surah-surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga